Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd Ayuhal ikhwa wal akhawat Rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan kembali Pembahasan kita bahwasanya terkadang seorang telah mengetahui jalan-jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala namun tetap saja di sana ada rintangan-rintangan. Ada ujian dan cobaan. Ada onak dan duri yang bisa menyebabkan dia meninggalkan jalan tersebut melenceng bahkan membelakangi jalan-jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka dari itu jemaah sekalian, setelah mengetahui jalan tersebut, maka dibutuhkan sifat istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala.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 akan turun kepadanya malaikat memberikan berita gembira kepadanya Allah takhafu wa la tahzanu agar janganlah engkau itu takut dan janganlah bersedih hati. Jangan takut dari perkara yang akan menimpa engkau di masa yang akan datang, yakni di alam kubur dan setelahnya. Karena engkau itu adalah orang yang istiqamah dalam kehidupan dunia. Wala tahzanu dan jangan bersedih hati Jangan bersedih hati dari amalan-amalan yang luput. Amalan yang telah berlalu. Karena engkau adalah orang yang istiqamah. Kemudian Allah berfirman, "Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Dan bergembiralah dengan surga yang dipersiapkan untuk kalian. Bergembiralah dengan surga yang dipersiapkan untuk engkau. Ini baru ketika dia berhadapan dengan malaikatul maut. Di ambang kematian. Orang-orang yang istiqamah di atas jalan Allah akan diutus malaikat memberikan berita gembira seperti ini. Jangan takut, jangan khawatir, Jangan bersedih hati. Bergembiralah dengan surga yang dipersiapkan untukmu. Ini sekaligus dalil yang menunjukkan bahwasanya jalan menuju ke surga itu adalah istiqamah. Tidak akan ada yang bisa teguh di atas jalan tersebut kalau dia tidak dibarengi dengan sifat istiqamah konsisten di atas jalan Allah Subhanahu wa taala sudah tahu jalannya tapi dia tidak konsisten maka tidak akan sampai ke puncak tujuan yang dia inginkan tersebut maka dari itu jamaah sekalian seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dia berkata, "Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah, ucapkan kepadaku satu ucapan saja yang saya tidak akan bertanya lagi ucapan itu kepada selainmu tidak akan bertanya lagi tentang hal itu kepada selainmu. Artinya saya merasa cukup dengan ucapan tersebut. Nabi bersabda, "Qul amantu billahi Katakan, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah. Pernyataan keimanan kepada Allah ini tidak cukup jika tidak dibarengi dengan istiqamah. Kenapa? Karena hati itu berbolak-balik. Kadang ke kiri, kadang ke kanan. Hari ini dia beriman, esoknya berkurang lagi keimanannya. Maka dibutuhkan keteguhan di dalam keimanan. Istiqamah. Dan melatih diri berada di atas keistiqamahan tersebut. Terlebih lagi kalau sudah dilanda dengan fitnah dengan berbagai macam fitnah mulailah dia tergoncang dari keimanannya Di hari yang lalu dia mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah. Tapi karena dia tidak istiqamah, pada hari ini dia kembali meninggalkan keimanan tersebut. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat yang sahih badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya Bersegeralah kalian di dalam beramal Segeralah dalam meniti jalan-jalan menuju ke surga. Sebelum datangnya suatu masa. Sebelum datangnya suatu masa. Ketika itu berkecamuk sebuah fitnah. Cobaan yang sangat besar dari Allah. Sampai-sampai kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafira. Di pagi hari seorang lelaki itu adalah seorang yang beriman ternyata di sore hari dia telah kafir wayumsi mu'minan kafira terkadang di sore hari dia beriman ternyata di pagi hari dia telah menjadi kafir yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya dia telah menjual agamanya dengan harga yang sangat sedikit dari kehidupan dunia luar biasa hanya orang-orang yang istiqamah bisa teguh di atas jalan ini. Sementara jamaah sekalian tidak ada jaminan dari Allah maupun Rasulnya. Kalau kita ini termasuk orang yang istiqamah. Sehingga untuk bisa kokoh di atas keistiqamahan. Tinggalkan setiap perkara-perkara yang bisa memalingkan kita dari keistiqamahan tersebut. Jelas? Tinggalkan setiap perkara yang bisa menjerumuskan kita. Baik itu teman duduk, teman pergaulan, ya, atau dia adalah alat-alat canggih yang bisa menjerumuskan kita di dalam kejelekan. Naam, atau dia adalah perkara-perkara yang sepele terkadang dianggap oleh manusia, ternyata bisa menjatuhkan seorang itu ke dalam perkara atau kebinasaan yang sangat dahsyat. Sehingga jemaah perhatikan betul perkara ini. Hati-hati dengan sebuah fitnah, sebuah cobaan. Terkadang seorang itu di pagi hari menjadi beriman, sore sudah kafir. Sore dia beriman, pagi sudah kafir. Dia telah menjual agamanya dengan harga yang sangat sedikit dari kehidupan dunia ini. Betapa dahsyat fitnah itu dan tidak ada yang bisa menjamin dirinya akan selamat dari fitnah tersebut. Jelas? Tidak ada yang bisa menjamin dirinya. Maka dari itu kalau dia membahayakan kita, hindari. Hindari setiap perkara yang bisa menjerumuskan dalam kebinasaan, menjauhkan kita dari jalan-jalan menuju ke surga. Kemudian jamaah sekalian, di antara perkara yang harus kita perhatikan, setelah kita mengetahui jalan-jalan menuju surga, adalah untuk bisa tegak dan kokoh di atas keistiqamahan maka lazimilah sifat kesabaran tidak ada yang bisa istiqamah di atas jalan Allah tanpa kesabaran sabar dalam menjalankan perintah sabar dalam menjalan, meninggalkan larangan sabar di dalam menerima takdir yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala kalau tidak pasti melenceng. Jelas ini? Kalau tidak pasti melenceng. Kalau dia tidak mampu bersabar. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu." wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an ذكرنا wattaba'a hawah wa kana amruhu dan sabarkanlah diri-diri engkau untuk senantiasa bersama berteman bergaul dengan orang-orang yang beribadah kepada Rabbnya pagi dan petang hari semata-mata mengharapkan wajah dari Allah Subhanahu wa taala Semata-mata mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Dan jangan kalian palingkan pandangan kalian dari mereka. Hanya karena menginginkan perhiasan-perhiasan dunia. Kesenangan-kesenangan dan kenikmatan dunia. Sehingga kalian memalingkan pandangan kalian dari orang-orang yang beriman. Wala tuti' aghfalna qalbahu an Dan jangan engkau taat Jangan kamu ikut kepada orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Wattaba'a hawa dan dia mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta. Allah larang jangan kalian ikut-ikutan kepada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Jangan kalian tertarik dan melirik orang-orang yang dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang lurus. Sabarkan dirimu, sabarkan dirimu untuk tetap istiqamah bergaul bersama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang salih, orang-orang yang senantiasa mengejar para pemburu-pemburu surga. Allah perintahkan sabarkan dirimu. Siapa yang mampu mencapai kesabaran, pasti dia akan istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah jemaah sekalian, ternyata di antara jalan menuju ke dalam surga itu adalah sifat sabar. Tidakkah kita pernah membaca firman Allah dalam Al-Quran tentang sambutan indah para malaikat penjaga surga terhadap para penghuni surga yang sudah dimasukkan ke dalam surga mereka? Ketika mereka melangkahkan kaki ke dalam surga, ucapan pertama yang mereka dengarkan adalah سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار keselamatan atas kalian keselamatan atas kalian selamat kenapa bima sabartum karena kesabaran kalian karena kesabaran kalian bertahan dalam kehidupan dunia di atas istiqamah Selamat atas kesabaran kalian. Maka sungguh surga ini adalah sebaik-baik tempat kembali. Sebaik-baik tempat tinggal. Senikmat-nikmat tempat untuk beristirahat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya termasuk dalam penduduk surga. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan kita di dalam surganya. Bersabar dan istiqamah di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala.